Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih karya al syaikh Al-Allamah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Perhatikan halaman 298 barakallahu fikum 298. Qauluhu Yadda'ir rad qubil. Maksudnya kalau orang itu adalah orang yang amin, orang terpercaya. Kemudian dia meminta untuk apa? Atau dia mengaku untuk dibalikkan atau mengembalikan, maka ucapannya diterima karena orangnya terpercaya. Bukan orang yang pendusta atau pembohong, itu orang terpercaya. Kita lihat, yakni idza da'al amin ar-rad ay raddal 'ain ila sahibiha fa innahu yuqbal qawluhu fir rad Maksudnya apabila orang yang amin, orang terpercaya, paham ya? Dia meminta untuk dikembalikan barang tersebut atau mengaku-ngaku bahwasanya barang tersebut sudah dikembalikan. Ai raddal ain, ain itu artinya zat. Paham ya? Maksudnya zat ya, maksudnya itu mengembalikan suatu barang atau zat ila sahibihi kepada pemiliknya, fa innahu yuqbal qawluhu fi Maka ucapan orang yang amin tadi itu diterima dalam hal dalam hal dalam hal arrot itu masalah apa? mengembalikan. Maksudnya bagaimana? Kalau dia Nah, barakallahu fikum menitipkan barang taruhlah menitipkan uang sepuluh ribu Kemudian suatu ketika ditanya, "Mana uangku dulu?" Sudah aku kembalikan. Yang ngomong ini orang terpercaya. Nah, ucapan ini diterima. Jadi kemungkinan besar yang meminta tadi yang lupa. Paham maksudnya ya? Jadi si A nitipkan, uang kepada si B sepuluh ribu rial misalkan. Suatu ketika si A ngomong sama si B, si B mana uangku dulu yang sepuluh ribu itu? Kata si B sudah anda balikkan. Si B ini posisinya orang amin terpercaya gitu loh. Paham ya? Maka ucapan si B diterima berarti mungkin ada yang lupa itu si A. Paham maksudnya? kita lihat contohnya biar tambah jelas. Wa min amsilati hadhil qaidah dan termasuk contoh-contoh kaidah ini rajulun auda'tahu 10000 riyalin. Ada orang engkau menitipkan kepada orang tersebut 10.000 real. Summa ataita ilaihi fima ba'd. Kemudian setelah beberapa saat kamu datang kepada orang tadi, wa qulta dan kamu ucapkan addili alwadi'ah allati auda'tuka. Berikanlah kepadaku titipan yang dulu pernah aku titipkan kepadamu. Berapa real ini? ribu real. Faqala kemudian orang yang dititipin tadi mengatakan, "Qad Tuhan 'alaik." Sungguh aku telah mengembalikan uang tersebut kepadamu. Ayo, nah sekarang yang amin yang mana yang amin ini? Yang amin itu orang yang dititipin. Ingat-ingat ya, jangan keliru ya. Yang amin itu orang yang dipercayai, itu maksudnya yang dititipin. Nah, yang dititipin tadi mengatakan aku sudah balikkan uang kepadamu fala yutalab bil bayyina 'ala rad maka orang yang amin, orang yang dititipin tadi itu enggak perlu dimintai bukti untuk mengembalikan. Mana buktinya kalau dibalikkan? Belum. Justru apa? Justru dia itu orang orangnya orang amin, orang orang amanah, orang yang dipercayai. Jadi enggak perlu mana buktinya kalau dibalikkan. Enggak gitu. Mungkin saja yang lupa itu yang nitipkan itu loh. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat Bal nakul tapi kita katakan al qaulu qauluh, bahkan ucapan seni yang diterima adalah ucapan orang yang amin tadi yang dititipin. Li'annahu aminun wa muhsin, karena dia pertama amin, orang yang diamanai dan orang yang amanah. Muhsin orang yang berbuat baik. Coba bayangkan orang yang menerima Nah, barakallahu fikum barang titipan, maksudnya dititipkan. Orang yang menerima titipan orangnya berbuat baik atau tidak? Ayo, berbuat baik menjaganya, merawatnya, kemudian amanah. Berarti orang itu berbuat baik ya, berbuat baik sekaligus orang itu amanah. Nah, ternyata nanti suatu ketika kok yang nitip itu kok lupa atau istilahnya nanya, "Mana uangku dulu?" Kata yang dititipin tadi mengatakan sudah tak balikkan. Antum enggak enggak boleh ngomong mana buktinya gitu enggak boleh. Paham ya? Karena hukum asalnya ini ingat ya, selama yang dititipin orangnya amin, terpercaya. Nah, ini sebagai motivasi pada kita kalau nitipkan barang jangan sembarang orang. Nitipkan barang orang yang amanah, orang yang amin terpercaya. Jangan sembarang orang. Antum taruhlah di pinggir jalan atau mau pergi ke safar lah naik bis misalkan. Motornya antum titipkan ke orang. Orangnya enggak tahu, enggak kenal juga antum. Titip ya, Pak. Orangnya enggak amanah. Kok hilang? Hah? Di situ nanti salahnya salah siapa? Salah yang nitip. Bukan salah yang mengambil. Mengambil jelas salah jelas. Cuman yang nitipkan salah juga. Kenapa enggak milih orang yang amin itu loh? Faham maksudnya? Ayo na barakallahu fikum. Kita lihat sini. Waqat qala Allah Ta'ala dan sungguh Allah Ta'ala telah berfirman, "Ma 'alal muhsinina min sabil wallahu ghafur rahim." Tidak ada jalan untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat kebaikan. Wallahu ghafur rahim. Dan Allah Ta'ala adalah zatnya pengampun dan maha penyayang. <clears throat> Maksudnya bagaimana? Orang ketika menerima titipan barang, itu berarti dia bersedia untuk amanah atau tidak? Bersedia satu. Kedua, menjaga enggak? Menjaga jadi kalau taruhlah hilangnya itu bukan karena kesalahan dia, sudah dijaga, dirawat juga, ternyata hilang, itu nanti tidak diminta itu jawabnya Kecuali yang sebutan dulu, orangnya me membuka biro jasa tempat penitipan barang. Amlum. Ada orang yang barang sama dia barangnya malah disimpannya di depan rumah misalkan. Berarti dia kan orang amanah. Itu nanti kalau hilang tanggung jawab. Kita lewati kan dulu. Eh, tapi kalau udah disimpan di tempat yang aman, kemudian sudah ada gemboknya misalkan, sudah ada sudah ada lemarinya, intinya di tempat yang aman kok hilang juga, maka tidak dimintai tanggung jawab. Paham ya? Karena dia sesuai dengan aman hanya menyimpan pada tempatnya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Akhwani fi din wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat lagi. Kata beliau sini, "Walau kana yaghlib 'ala dhannina sidqal mudi' Kalau seandainya dugaan kita, dugaan sangkaan kita atau dugaan kuatnya kita, dugaan kita yang kuat, sedekal mau orang yang menitipkan tuh jujur. Nah, paham ya? Ini maksudnya apa? Maksudnya itu orang berbuat baik itu nggak ada jalan lagi untuk dikritik atau dicela atau di nah barakallahu fikum disalahkan karena dia berbuat baik sudah ya. Nah, li'anal muda' rajulun laysa bil amin. Ini pembahasan berikutnya. Dan kalau seandainya dugaan kita, dugaan kuat kita ini, nah barakallahu fikum, orang yang ditekan barang tersebut adalah orang yang amanah. Li'anal muda' dikarenakan muda orang yang dititipin rajulun laisa bil amin. Paham ya? Ini sekarang pembahasan berikutnya ya. Yang dititipin barang tersebut adalah orang yang tidak amanah. Wal mudi' yaghlib 'ala dhannina annahu asdaq. Sedangkan orang yang nitipkan, berdasarkan dugaan kuatnya kita itu bahasanya orang yang minta tadi adalah orang yang jujur. Fala naqdinil mudi'. Nah, maka di sini kita tidak bisa memberikan hukum kepada orang yang menitip tadi. Li'annahu huwal ladzi farrata bi kaunihi aw 'inda man fi amanati. Karena salah dia sendiri. Salah yang nitipkan karena dia apa? bermudah-mudahan keadaan dia menitipkan barang kepada orang yang diragukan amanahnya. Apa belum di sini? Kan dugaan kuat dia menduga aja, bukan yakin. Dugaan kuat orangnya itu amanah. Ternyata yang di yang dititipin tersebut orangnya nggak amanah gitu loh. Berarti kan masih belum yakin kan? Jadi kalau misalkan kita mau nitip barang itu ya benar-benar orangnya itu yang amanah, terpercaya, terbukti gitu loh. Bukan hanya dugaan. Kalau masih dugaan maka di sini kata beliau apa? Yang nitipkan itu sendirilah yang farad. Maksudnya itu meremehkan atau bermudah-mudahan tuh ya. Nitipkan barang kepada orang yang masih diragukan. Jadi kalau nitipkan barang ya jangan orang yang diragukan, orang yang sudah diamanai di situ ya. Nah, kalau fikum seperti itu. Contohnya, biasanya kan di masjid-masjid jamek, masjid besar itu kan di pintu masuk itu ada tempat penitipan barang ya, ada jaga itu ya. Ada jaga. Nah, itu biasanya orangnya amanah. Nomor satu ya misalnya si nomor satu misalkan. Ternyata kok antum datang orangnya enggak ada, di situ yang jaga enggak ada, kok hilang barangnya dia diminta tanggung jawab. Karena nggak amanah. Ya. Seharusnya dia kan jaga barang itu. Paham belum ini? Seperti itu. Tapi kalau ternyata sudah jaga kalau ternyata hilang juga, maka dia nggak dimintai tanggung jawab. Karena apa? Karena dia sudah melaksanakan tugasnya. Seperti itu. Kita lihat lagi. Wa bisul dzalik contoh yang lain. Mm, man angkoda malan min halakatin. Ada orang yang menyelamatkan harta dari kebinasaan. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Taruhlah ada kebakaran, orang sempat masuk, sempat masuk menyelamatkan hartanya, harta yang sudah hampir binasa lah, hampir terbakar. Summa da'a sahibul mal. Kemudian pemilik harta ngaku-ngaku, "Anna hadzal munqit lam yurdahni." Bahwasanya yang menyelamatkan harta ini belum mengembalikan kepada dia. Jadi gini, harta ada harta. Nam si A punya harta, ternyata si A ini qadarullah masyafa'al tuh hanyut terbawa banjir. Ketika itu bawa harta, harta ini selamatan orang. Contoh yang mudahnya kita gitu ya, diselamatkan sama si B. Nah, suatu ketika pemilik harta tadi ternyata kena banjir hanya tadi dia selamat betul gitu ya. Selamat tapi uangnya kan diselamatkan orang lain. Datang dia, datang mengaku-ngaku bahasanya orang yang ngambil harta kemarin belum mengembalikan kepadanya. Nah, kita lihat, imma annahu lam yurdu imma orang yang, yang menyelamatkan harta tadi belum mengembalikan secara total Aulam yarud ba'daha ba'dahu atau belum mengembalikan sebagiannya. Bi an da'a sahibul mal annal mal aktsar mimma raddahu munqidhu. Mimma raddahu munqidhu. Yaitu dia mengaku-ngaku pemilik harta itu mengaku-ngaku. Na barakallahu fikum. Jadi hartanya itu eh, eh, melebihi daripada apa yang dibalikkan oleh orang yang menyelamatkan tadi itu. Paham ya? Jadi ini ada dua dua apa? Dua ada tiga. Pertama, dia mengaku-ngaku hartanya belum dibalikkan. Ima dibalikkan separuh atau dibalikkan belum dibalikkan semuanya atau baru dibalikkan sebagian misalkan. Ah, kemudian atau atau juga apa? Atau mengaku-ngaku bahwasanya yang dibalikkan itu lebih daripada apa yang diselamatkan oleh orang tadi itu. Fahuna al-qaul qaulu mungkin al-mal. Maka di sini ucapan yang diterima adalah ucapan yang menyelamatkan hartanya itu. Li'annahu muslim karena dia berbuat baik. Sudah menyelamatkan harta itu berbuat baik. Jadi nanti kalau dia mengucapkan anak dan balikkan kok. Itu kita percaya siapa? Yang kita percaya yang menyelamatkan harta tadi. Yang kita selamat yang apa? Yang dipercaya adalah orang yang menyelamatkan harta tadi itu. Karena seandainya hartanya nggak diselamatkan kan karena banjir misalkan atau karena api misalkan kan malah habis semuanya. Di sini ucapannya yang diterima adalah ucapan yang menyelamatkan tadi itu. Fayadkhul fi ummi qouli ta'ala ma'alal muslimina min sabil. Tidak ada. Nah allah fikum Nah, jalan untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi dia sudah berbuat baik kok disalahkan. Kalau misalkan dia posisinya benar orang jahat mungkin, tapi kalau orangnya berbuat baik, menyelamatkan harta, kemudian ada orang mengatakan dia belum mengembalikan semuanya, yang diterima ucapan orang yang menyelamatkan. Sudah tak balikkan semuanya, sudah selesai. Yang diterima adalah ucapan orang yang nah menyelamatkan harta tadi itu. Ini sekedar apa? Sekedar selingan kemarin itu bahwasanya orang yang amin, orang yang terpercaya diamanai suatu perkara maka dia apa? Nah, dia sudah mendapatkan apa izin dari syariat. Paham ya? Untuk memegangnya, mengamankannya, seperti itu. Jadi kalau misalkan dia mengamankan pada tempatnya kok hilang berarti dia tidak diminta tanggung jawab. Tapi kalau dia tidak amanah, menyimpannya tidak pada tempatnya, seperti kisah-kisah yang dulu kita lewati, ya kan? Dititipin emas, simpannya di kandang kambing misalkan. Ternyata hilang, dicuri orang, berarti tanggung jawab dia karena emas seharusnya nyimpannya di mana? Di mana? Di tempat rahasia, ya, tempat rahasia tapi di tempat yang apa contohnya? Di lemari, ya enggak di di lemari atau di kotak peti atau yang semisalnya kemudian digembok kan seharusnya tapi dia naruhnya kandang kambing gitu loh. Hilang akhirnya. Yang diminta tanggung jawab siapa? Yang dititipin tadi karena dia namanya apa? Terlalu meremehkan atau menganggap enteng. Paham itu ya? Seperti itu. Contoh yang lain dititipin kambing, Pak titip ah, kambing ya, ya. Sama dia kambingnya malah nggak disimpan pada kandangnya, ditaruh di lapangan. Hilang kambingnya, tanggung jawab. Karena dia meremehkan barang titipan tadi itu. Kita lihat berikutnya. Qala al-mu'allifu asbahullah "Ma malamnya yakun fi ma lahu haddun hasal. Itu tadi selama apa? Selama kalau yang pertama tadi kan manfaatnya kembali ke siapa? Manfaatnya itu kan kembali kepada satu orang. Paham ya? Contohnya, si A sama si B. Si B ngomong, "Ana safar anak nitip uangku 100 juta ke antum ya." Kata si A, "Iya." Nah, diamankan sama dia, dirawat. Begitu si B pulang dari safar, eh, si B tadi itu pulang dari safar, ngambil uang 100 ribu. Yang untung siapa yang untung? Yang untung itu kan tetap si, si B. Ya enggak? Berarti satu, satu pihak. Itu kembali ke pembahasan yang pertama tadi itu. Sekarang kalau ternyata dua-duanya merasakan itu. loh. Paham belum? Dua-duanya merasakan. Itu bagaimana kalau dua-duanya merasakan? Dalam artian si A sama si B sama-sama merasakan manfaat kalian. Yakni malam yakun fil umur lati hasal alal amin fiha haddun. Yaitu pembahasan pertama tadi adalah selama pada perkara-perkara yang orang yang dipercaya tadi itu, nambarakallahu fikum, eh, tidak memiliki bagian. Nah, sekarang kalau memiliki bagian bagaimana? Ai manfaat maksudnya tidak memiliki bagian manfaat. Itu yang pertama yang sudah kita bahas. Fa innahu la yuqbal qawluhu fi rad hatta ya'tiya bayyinah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi selama pada perkara yang orang yang diamani tersebut tidak punya bagian, eh, maka enggak terima ucapannya nah sampai mendatangkan bukti. Ini nanti pembahasan yang yang akan kita bahas ya. Kita lihat fa innahu la yuqbal qauluhu enggak diterima ucapannya firrat masalah apa? Masalah dia mengaku sudah dibalikkan atau belum ya, sampai dia datangkan bukti. Ini karena apa? Karena mengecualikan yang kemarin-kemarin itu kan dia enggak punya yang kemarin itu kan yang punya bagian itu kan yang nitipkan. Kalau yang dititipin dia kan cuman amanah aja itu loh, enggak dapat gaji wala syai. Kan itu. Kalau yang sekarang ini ya, barakallahu fikum orang minjam Orang minjam, kemudian yang minjam itu kan merasakan, merasakan manfaat. Itu bagaimana nanti kalau yang minjam ini kan namanya orang amanah. Kalau lagi, ini anak pinjam penanya, ini tafadhal. Itu seakan-akan yang pinjam itu kita amanai sepenuhnya menjaga pena itu. Paham belum? Lah nanti kalau dia ngomong e, mana pena ana? Sudah tak balikkan kok, mana buktinya? Itu boleh. Karena dia merasakan. Yang minjam itu yang diamanai itu merasakan. Paham belum, Menesan? Kita lihat biar tambah jelas. Misalnya dalil contohnya al-musta'ir, orang yang pinjam. Rajulun ista'ara min syakhsin qalaman. Ada orang minjam ke orang lain pena. Summa da'al musta'ir, kemudian orang yang Na barakallahu fikum, orang yang meminjam tadi itu annahu dia ngaku-ngaku annahu raddah bahwasanya dia sudah balikkan li sahibi kepada pemilik pena. Anu sudah balikkan kok. Fahal yuqbal qawluh? Nah, sekarang apakah ucapan orang yang minjam ini diterima ucapannya? Naqul la. Kata beliau, enggak, enggak terima. Kenapa? Li'anna lahu fi hadzan karena dia punya bagian. Dia minjam pena itu penanya dipakai enggak kira-kira? Atau cuma dipinjam ditaruh di kantong itu atau dipakai? Punya bagian berarti kan? Punya bagian. Nah, di situ nanti kalau dia mengatakan sudah tak balikkan kok tanya buktinya mana gitu loh. Faham belum bedanya nih Bang? Buktinya mana kalau sudah balik kanan itu? Kita lihat. Fala yuqbal qawluhu fi maka tidak terima ucapan orang yang minjam tadi dalam masalah apa? Pengakuan sudah dibalikkan tadi itu fahuwa qad qabadahu li maslahati nafsih karena dia sudah memegang pena tadi itu untuk kepentingan dirinya walaysa li maslahati al malik dan bukan untuk kepentingan orang yang milik pena pemilik pena paham belum ini wali anna al asla adamur rad karena hukum asalnya belum dibalikkan fa innahu idza lam yarud al mal fahuwa dhaminullah dhaminullah maka kalau seandainya yang minjam tadi belum mengembalikan hartanya maka dia dimintanya tanggung jawab paham belum ini alhamdulillah Faham soalnya ya? Jadi masalah pinjam-minjam ini faham ya? Jadi kalau minjam barang, itu yang rasakan nikmatnya, yang rasakan barangnya siapa? Yang minjam atau yang minjamin? Yang minjam kan? Nah, kalau yang minjam memang "Sudah tak balik kan kok." Antum nanya buktinya mana gitu. Paham belum? Itu boleh nanya buktinya mana karena yang minjam sudah merasakan menggunakan penanya, kemudian juga memanfaatkan penanya, berkurang juga tintanya, paham ya? Ketika dia mengatakan, "Sudah tak balik kan, Mana buktinya? belum? Jadi jangan diterima langsung gitu loh. Kecuali ada buktinya itu buktinya misalkan. Itu enggak masalah, tapi kalau belum ada buktinya jangan dibiarkan. Kita lihat ini. Na'am wa idza kana fi dzalika haddul tarfain. Nah, sekarang kalau seandainya dua-duanya memiliki manfaat, bisa merasakan manfaatnya. Kalau pertama tadi ini, pertama yang kita bahas tadi ini, kan yang memanfaatkan cuman yang minjam. Yang minjami kan seakan-akan enggak dapat manfaat kan? Sekarang kalau dua-duanya dapat manfaat bagaimana? Wa idza kana fi dzalika haddun litarfain. Sekarang kalau perbuatan tersebut sama-sama merasakan atau sama-sama punya bagian haddun, punya bagian litarfain dua belah pihak punya bagian. Al-Malik wal Amin, pemilik barang dan yang diamani barang sama-sama punya sama-sama punya apa? Sama-sama bisa merasakan manfaatnya. hal yuqbal qauluhu firat. Apakah ucapan orang yang diamani tadi diterima dalam masalah rad pengakuan udah dibalikkan Nakul kalam muallif yadul ucapan muallif di sini menunjukkan ala annahu la yuqbal bahwasanya enggak diterima juga. Li'annahu hasala lahu fihi naf'un karena dia juga mendapatkan manfaat. Contohnya apa kalau dua belah pihak contohnya? Contohnya apa contohnya? Perkontrakan. Yang menyewa dan yang disewakan sama-sama merasakan atau enggak? Eh, yang menyewa dan Nah barakallahu fikum yang menyewakan rumah dan yang menyewa rumah sama-sama manfaatnya enggak? Eh? Ya kan? Pemilik rumah menyewakan rumah dapat apa? Uang. Yang menyewa rumah dapat manfaat menggunakan apa? Rumah. Sama-sama apa? Memanfaatkan barangnya. Yang dia dapat manfaat karena menggunakan rumah tadi, yang satunya dapat manfaat kenapa? Karena dapat uang kontrakan. Paham belum? Alhamdulillah ini. Sama-sama merasakan manfaat di situ. Nah, itu kita lihat bagaimana. Nah, barakallahu fikum. Misal dari contohnya al-musta'jir. Ya, nah, barakallahu fikum. Al-musta'jir orang yang mengontrakkan ajarta syakhsan sayyaratan limuddat yaum. Engkau mengontrakkan menyewakan kepada orang lain mobil untuk beberapa hari. Paham ya? Menyewakan mobil atau eh, untuk beberapa hari. Tsumma ji'ta atlubuhu. Iya. Itu tsumma itu nah, ji'tu atlubuhu iya. Kemudian aku datang meminta pada dia mobil tadi. Fakola. kemudian dia mengatakan rodat tuhan alaik katanya. Kemudian setelah setelah apa? Setelah diminta, yang nyewa mobil tadi malah mengatakan aku sudah balikkan kepadamu. Sekarang antara dua belah pihak ini, yang menyewa mobil dengan yang menyewakan dapat untung atau tidak? Dapat untung. Yang menyewakan untungnya apa? Dapat uang sewaan. Yang menyewa mobil untungnya dapat menggunakan apa? Mobil, manfaat mobil. Nah, suatu ketika yang nyewakan datangi gitu, "Mana mobil kami?" Kata yang nyewa, "Sudah tak balikkan," katanya. Fahal yuqbal qaulul mustajir? Nah barakallahu fikum apakah sekarang enam diterima eh? ucapan apa ucapan orang yang menyewa tadi itu? Paham ya? Nah barakallahu fikum musta'jir sama mu'ajir itu musta'jir itu yang menyewa atau yang menyewakan? Hamzah. Karena ada mu'ajir dan musta'jir. Yang menyewakan yang mana? Yang menyewa yang mana? Musta'jir yang menyewa atau yang mu'ajir? Yang menyewa, nah ini posisinya yang menyewakan dengan yang menyewakan beda orang. Yang menyewa ini juga dapat manfaat karena menggunakan mobil tadi itu. Yang menyewakan dia juga dapat manfaat karena dapat upah dari persewaan tadi itu. Faham ya? Nah sekarang yang menyewakan mobil ini ngomong, mana mobilku kemarin yang yang antum sewa? Sudah tak balikkan itu loh. Yang berarti yang menyewanya amin orangnya. Yang menyewa ini sudah ngomong sudah tak balikkan. Diterima nggak ucapan itu kita lihat naqul la yuqbal. Enggak diterima ucapan tersebut. Li'annahu qabadaha li maslahati nafsih karena dia mengambil mobil tersebut untuk kepentingan dirinya, ya enggak? Menggunakan mobil untuk kepentingan dirinya. Ai listifaihi listifai haqqihi itu untuk memenuhi menyempurnakan haknya. Walau qabilna qaulah kalau seandainya kita terima pendapat dia atau ucapan tadi itu lakunna atainahul hadd Marotain Berarti kita beri, berikan kepada dia dua dua kali gitu loh. Memberikan apa bagian dua kali untuk orang tersebut. Paham ya? Jadi harus mendatangkan bukti mana buktinya mobilnya kalau dibalik kanan itu. Paham maksudnya ini Sen? Mafhum? Paham belum? Jadi barang yang disewakan dengan yang menyewakan sama-sama merasakan yang menyewakan dengan yang menyewa sama-sama apa? Merasakan manfaat. Kalau ternyata yang menyewa tadi yang dikenal dengan amin itu mengatakan sudah dibalikkan, nah maka yang menyewakan ini berhak untuk meminta bukti. Karena apa? Karena di sini nanti nah barakallahu fikum sama-sama merasakan nikmat tadi, sama-sama merasakan manfaat di balik itu tadi ya. Eh, sehingga sama-sama kalau seperti itu harus minta bukti. Wali anal asla aidan ada menurut karena hukum asalnya belum balikkan itu loh. Bal wa alaihi Bahkan kalau seandainya dia ternyata ngomong sudah balikkan kok barangnya enggak ada, buktinya enggak ada, dia bertanggung jawab. Li anal asla fi qabid mali ghairihi ad Karena hukum asalnya eh, dalam dalam masalah apa menggenggam harta orang lain itu apa dhaman ada tanggung jawab. Paham ya? Menggenggam barang orang lain, harta orang lain itu ada tanggung jawab. Kalau dia balikkan selesai, kalau dia belum balikkan dituntut mana uangnya. Wala yujad ma yu'aribuhu dan tidak ada satupun yang dan tidak dijumpai yang menentang eh, perkara yang menentangnya. Hadza ma qarrarahu al-fuqaha rahimahullah ini perkara yang telah ditetapkan oleh ahli fikih. Jadi kalau misalkan antum menyewakan barang ke orang lain, kemudian barang tersebut dimanfaatkan sama yang menyewa, suatu ketika antum datang mana barang yang antum sewa kemarin, kata yang menyewa sudah tak balikkan. Antum jangan langsung percaya ya Jangan langsung bertanya, tapi apa? Tapi nanya dulu mana buktinya. Karena karena hukum asalnya belum balikkan hukum asalnya. Minta mana buktinya? Buktinya ini selesai kalau ada buktinya. Paham ya? Tapi kalau belum ada buktinya jangan dibiarkan karena dia nanti enak. Dapat dua kali gitu loh. Sudah menggunakan manfaatkan ternyata motornya mobilnya dijual sama dia kan double dia nanti. Karena tujuannya meminta bayinya itu tujuannya apa? Tujuannya tujuannya biar nanti dia itu bohong atau tidak nampak itu loh. Kalau dia bohong berarti nampak, kalau tidak bohong kan berarti buktinya ada barangnya. Wa fihi wajhun akhar, ada sisi yang lain juga, annahu yuqbal, ada juga mantan diterima. Li'anna al-hadza huna laisa mutamahhidan lil qabid. Karena di sini enam bagian manfaat ini bukan semata-mata murni untuk orang yang megang dan itu. Bal huwa lil amin. Paham Jadi yang mengambil mobil itu pemiliknya, nah barakallahu fikum bukan semata-mata kembali ke dia tok itu loh. Nah, bal huwa lil amin, bahkan manfaatnya itu untuk amin untuk yang nyewa mobil wasahibul sayyarah dan juga pemilik mobil. Manfaatnya itu untuk dua-duanya. Pemilik mobil juga dapat manfaat karena apa? Dapat uang sewaan. Amin yang diamanai, yang dia itu amanah minjam mobil atau nyewa mobil tadi juga dapat manfaat karena menggunakan mobilnya. Mahum salah Isa. Ya, kita lihat di sini. Id innal amin intafa'a bis sayyarah wa sahibus sayyarah antafa'a bil ujrah ya kan dikarenakan orang yang amanah yang minjam yang nyewa tadi itu mendapatkan manfaat dengan mobil bisa menggunakan mobilnya kemudian pemilik mobil mendapatkan manfaat dengan apa uang kontrakan uang sewaan tadi itu paham soalnya antara kesimpulannya bagaimana antara kesimpulannya apa yang menyewa minta bukti mendatangkan bukti ya nah. kesimpulannya itu karena posisi di, di dua apa dua terfen ini dua orang atau dua eh, barakallahu fikum dua orang yang melakukan transaksi perkontrakan atau persewaan ini sama-sama memanfaatkan paham ya yang pemilik mobil dia mendapatkan manfaat karena apa dapat uang sewaan yang menyewa mobil dapat manfaat bisa menggunakan mobilnya. Jadi kalau dia ngaku-ngaku sudah tak balikkan kok mobilnya, buktinya mana? Tanya gitu buktinya mana. Karena apa? Karena kalau antum nggak nanya buktinya ternyata mobilnya belum balikkan dia untung dua kali gitu loh. Kamu belum ini? Eh, Ayo kita lihat lagi. Walakin al-qaul awal adhar wa tapi pendapat yang pertama itu yang kuat. Ya, tanya dulu mana buktinya, itu pendapat yang kuat. Li'annahu la yuqbal qawluhu li'annahu qabadaha li nafsihi Dikarenakan apa? Enggak diterima ucapannya dikarenakan dia mengambil mobil itu untuk kepentingan dirinya, bukan kepentingan yang punya mobil. Karena kepentingan yang punya mobil jelas pentingnya karena dia nyewakan, tapi kan orang nyewa itu karena butuh itu loh. Iya enggak? Mobil disewakan, kalau enggak ada yang butuh ada yang nyewa. Orang nyewa mobil karena apa, Bang? butuh untuk kepentingan dia gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat sini, wali anal asla ada murad karena hukum asalnya belum dibalikkan. Itu hukum asalnya. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku sudah tak balikkan, mana buktinya gitu loh. Idan nakul jika demikian kita katakan al-umana al-qabidun yang yang kosimuna ini satu aksam. Orang-orang yang terpercaya nah, al-qabidun yang memegang suatu barang terbagi menjadi tiga. Pertama, man al mal li hadzi malikihi misal mu, misal apa muda tadi itu. Orang yang menggam suatu harta nah, untuk kepentingan pemiliknya Eh, misal al-muda' tadi itu seperti apa? Seperti barang yang dititipkan tadi itu. Kalau barang dititipkan kepentingan itu siapa? Kembali ke siapa? Kembali pemiliknya kan? Antum punya harta milik antum antum titipkan. Nanti kembali ke mana manfaatnya? Kembali ke antum lagi kan? Itu yang pertama. Kembali kepada pemiliknya. Nomor dua, man qabadal mal li haddin li haddin nasih. Barang siapa yang menggenggam suatu harta, mengambil suatu harta, menggenggam suatu harta, din untuk bagian nafsih dirinya Misal musta'ir, seperti orang yang minjam. Orang kalau minjam, minjam barang, manfaatnya itu siapa manfaatnya? Yang minjam atau yang meminjami? Yang minjam. Yang ketiga, man qabadahu li ma jami'an misal musta'jir. yang ketiga, yang menggenggam suatu barang, paham ya? Tapi apa? tapi untuk kepentingan manfaat dua-duanya semuanya sepertinya al-musta'jir orang yang mengontrak orang yang menyewakan barang ya kan orang yang menyewakan barang itu kan kedua-duanya dapat oh ya yang menyewakan dapat uang sewaan yang menyewa dapat barang yang dia manfaatkan paham ya seperti itu Naam wa mafhumu qaulin nadhim kullu amin anna man laisa aminan fa innahu la yuqbal qawluhu fil rad kal ghasib penting ini kesimpulannya sini Barang siapa yang orangnya itu enggak amanah, maka enggak terima ucapannya dalam masalah apa pengakuan sudah dibalikkan dari itu masalah rot masalah mengembalikan barang dari itu, enggak diterima ucapannya kalau gosip seperti orang yang ambil barang tanpa izin. am ya? Kalau orang ambil barang tanpa izin, nah antum kemarin ngambil cangkulnya. Lah nah enggak ngambil kok. Ustaz balikkan cangkulnya kok katanya. Mana buktinya? Karena dia ngambil tanpa izin itu loh. Paham ya? Nah, kalau tanpa izin kan mencurigakan jangan-jangan dia itu cuman Bohongan itu. Nah, barakallahu fiikum. Jadi ghasib itu orang yang mengambil barang tanpa izin. Itu kesimpulannya barakallahu fiikum. Jadi kalau masalah penitipan barang, persewaan, itu semuanya upayakan kita harus benar-benar bisa mencari orang yang amin, orang yang terpercaya sehingga apa? Sehingga tenang pikiran kita. Tapi kalau sembarang orang atau menitipkan barang, itu nanti kalau kalau sembarang orang yang kesalahan dari kita, kita nggak bisa nuntut. Karena kesalahan dari kita nggak milih orangnya, sembarang orang. Paham ya? Karena nggak setiap orang itu amanah itu ya. Dititipin titipin barang sama dia, barangnya terima tapi dibawa lari misalnya. Ada juga seperti itu. Paham ya? Nah, dititipin barang, nah barangnya bagus kemudian tukar yang jelek. Ada juga seperti itu. Macam-macam ya. Upayakan mencari yang amanah. Nah, Kita lihat berikutnya. Qala al-mu'allifu asbahullah pantun nomor 74 wa atlikil qabula fi da'wat talaf wa kullu man yuqbalu qawluhu halaf awa. Ini juga masalah masalah apa? Masalah amin tadi itu, masalah orang yang percaya tadi itu ya. Masalah orang yang memiliki amanah tadi itu kita lihat sini. Qalu wa atliqul qabula fi da'wat talaf. Hadil qa'idah fi da'wal amin at-talaf la rad. Penting ini. Perhatikan ya. Nah, barakallahu fikum penting ini, perhatikan baik-baik. Ini sekarang pembahasan masalah kaidah mengenai apa? Pengakuan orang yang diamanai bahwasanya barangnya itu rusak. Paham ya? Barangnya rusak. Larot bukan masalah membalikannya. Bukan masalah membalikannya. Si A sama si B dengar apa baik ya. Si A sama si B, si B nitipkan barang kepada si A. Barangnya bentuknya apa? Kasur misalkan. Karena kasur aja mudah aja, kasur. Nah, tapi kasurnya kasur yang bagus ya, kasur yang apa itu yang bagus yang harganya mahal, Bang? Sleeping bag lah atau yang semisalnya itu ya. Sleeping bag atau yang semisalnya itu atau yang murah aja lah, taruhlah kasur. Kasur gitu ya Kemudian apa si A suatu ketika ditanya oleh B, "Mana kasurku dulu?" Kata si B, "Kasurnya rusak." Kata si A, "Kasurnya rusak," katanya. Nah, bukan masalah membalikan ini ya. Barang masih berada di tempat titipan, tapi si A tadi yang menerima titipan barang mengatakan rusak kasurnya. Paham ya? Mungkin enggak kasurnya rusak? Mungkin karena sekarang kan banyak kok tikus. Tikus itu kalau kasur kan diodol-odol ya. Kasurnya dimasukin kemudian sama dia di Nah, digigit gede dicabik-cabik sama tikus. Rusak juga bisa. Atau terbakar misalkan rusak juga. Paham ya? Nah, kita lihat bagaimana. Kalau seperti itu keadaannya, fa idza da'al amin atala fa innahu yuqbal qawluhu. Kalau orang yang diamanai itu mengatakan rusak, maka ucapannya pendapatnya diterima. Paham ya? Nah, sawa'un qabadahu li hadzi malikih baik dia itu memegang barang tersebut karena untuk apa? Untuk bagian atau untuk manfaat pemiliknya. Haddin itu maksudnya nasib atau manfaat juga bisa. Jadi dia memegang barang itu untuk manfaat pemiliknya, memberikan manfaat kepada pemiliknya, au li haddin atau untuk manfaat dirinya, au li hima jami'an atau untuk dua-duanya. Paham ya? Mendapatkan manfaat dua-duanya, tapi orang yang diamanahi mata rusak. Wasawa'un hasratil lain. biyadih bi'idnin minasy syari' baik dia mendapatkan barang tersebut didapatkan apa dengan tangannya dengan seizin syariat au bi'idnin minal malik atau diizinkan oleh pemiliknya li'anna talaf laisa min fi'lihi wala bi karena kerusakan itu bukan perbuatan si pemegang amanah tadi itu dan bukan pilihan dia juga penginnya itu dia jaga kasurnya dititipin sama dia dimasukkan ke dalam rumah sudah paham ya Dita, ditata rapi juga paham ya dikunci pintunya juga ha? kemudian kok rusak itu bukan keinginan dia Ternyata apa? Nanti makan oleh vesikoh tadi itu. Paham ya? Digigitin kasurnya, kemudian busa-busa dalamnya dikeluarin sama vesikoh tadi itu. Tikus. Paham ya, Bang? Itu kan bukan keinginan dia kan? Enggak mungkin dia sengaja wah tak masukkan tikus, enggak mungkin kan? Ewa, eh, kita lihat. Enam contohnya dia tambah jelas. Misal dalik al-muda. Muda itu orang yang dititipin barang Lama atailahil mudi' ketika datang kepadanya orang yang nitipkan barang, qala a'tinil wadi'ah. Yang nitip yang nitip tadi mengatakan berikanlah barang titipanku dulu. Qala nam eh tanifat au saraqaha sarik. Barangnya rusak atau sudah dicuri oleh pencuri. Kata yang diamanin tadi itu. Kata yang apa? Yang menerima titipan barang tadi itu. Fahal yukbal qauluh sekarang ucapannya itu diterima atau tidak? tak nakul na'am yukbal. Diterima ucapannya. Ini ingat-ingat ya pembahasannya bukan masalah mengembalikan ya, masalah rusak atau dicuri orang lain itu. Nah, paham soal ini ya? Ewa. Yang berikutnya talaba al-mu'ir al-'ain allati 'araha lil musta'ir. Orang yang meminjamkan barang, yang meminjamkan barang mencari nah barakallahu fikum barang yang dia pinjamkan pada si peminjam. Paham ya? Nah, jadi orang yang minjamkan barang ini mencari mencari barang yang pernah dia pinjamkan kepada orang yang minjam barang. Paham belum nih? Yang meminjamkan barang mencari barang yang dulu pernah dia pinjamkan kepada orang yang minjam. <laughs> Itu ya, paham ya? Nah, faqala kemudian yang minjam barang mengatakan innaha talafat. Barangnya sudah rusak. Paham ya? Fa innahu yuqbal qauluhu, maka ucapannya diterima annahu amin. Karena dianya orang yang amanah. Karena orang minjam itu biasanya amanah. Dia akan menjaga barang yang dia pinjam. Gak mungkin sengaja merusak itu gak mungkin ya. Jarang sekali. Wah ini, ini barang pinjaman tak rusak jarang sekali. Kalau merusak bukan kesengajaan. Paham ya? Contohnya antum minjam pena. Eh, handolah minjam pena sama nah barakallahu fikum irsyad misalkan. Eh, kemudian kok penanya rusak, itu sengaja nggak merusaknya? Nggak sengaja. Mungkin karena sudah di, di apa dirawat juga, kemudian disimpan juga, ternyata nggak sengaja keinjak pecah. Paham ya? Berarti otomatis apa? Otomatis bukan kesengajaan yang seperti itu. Nah, ketika dia mengatakan penanya rusak, percaya nggak antum? Percaya nggak? Diterima nggak ucapannya Handalah ini? Antum minjaman pena ke Handalah. Handalah udah merawatnya, masuk dirawat, ditaruh di rak, ditaruh di laci, Ternyata qadarullah penanya jatuh keinjak mah handalah itu loh. Pecah. Antum nanya, "Mana penaku kemarin handalah?" Kata handalah, "Penanya rusak." Diterima enggak ucapannya? Diterima. Kan kelihatan barangnya rusak, patah penanya. Paham ya seperti itu. Contohnya aja. Kita lihat lagi dikit lagi. Nah, barakallahu fikum. Walam walam yakul tidak mengatakan ini rodat tuhan alaik. Dia enggak mengatakan sudah tak balikkan. Karena orang yang minjam ini memang belum balikkan, cuma rusak barangnya gitu loh. Oh, belum. Pembahasan sekarang ini masalah apa? Rusak barangnya, bukan masalah membalikkan. Dia tidak mengatakan barangmu sudah kamu balikkan, bukan. Rusak barangnya. Li'an hadha da'wa iqa' fi'l min sahibiha wa huwal qabd. Dikarenakan nah pengakuan ini, eh, nah barakallahu fikum terjadinya perbuatan min sahibah dari pemiliknya wa huwal dia yang memegang. Li'annahu law idda'ar kalau seandainya dia mengaku-ngaku sudah balikkan, makna ma'nahu anna hunaka raddan wa dan alaih. Berarti di sana ada yang membalikkan, ada yang dibalikkan. Orang kalau mengembalikan, itu maknanya apa? Ada yang dibalikkan dan ada yang mengembalikan itu loh. Ya enggak? Yang dibalikkan apa? Barangnya. Yang mengembalikan orangnya. Paham ya? Nah, jadi ada tiga kan? Barangnya, yang mengembalikan, yang menerima kembalian dari itu. Paham maksudnya ya? Ayo na kalau fikum yang menerima pengembalian dari itu. Dari tiga. Kita lihat sini. Naam wal mardud alaihi angkar. Sedangkan yang di Na'am barakallahu fikum yang dikembalikan itu eh, yang di, yang dia yang dia mengingkarinya. Jadi ini bukan masalah pengembalian tapi masalahnya rusak. Jadi barangnya belum dibalikkan cuma rusak. Itu kalau dia mengatakan rusak diterima atau tidak kita katakan diterima. Karena kalau barang dah rusak nampak jelas gitu loh ya. Tapi kalau posisi mengembalikan kan harus ada buktinya. Alhamdulillah masa membalikan membalikkan sudah ada buktinya. Mana buktinya kalau sudah dibalikkan? Ini penanya misalkan. Tapi kalau rusak kan enggak perlu bukti rusak. Apa maksudnya ya? Nah, barangkali fikih seperti itu. Karena ini panjang permasalahan besok khilafiyah seputar apa seputar yang minjam barang merusakkan barang eh, merusakkan barang yang dia pinjam Nah, padahal barang tersebut berada di tangannya, dimintai tanggung jawab atau tidak, pembahasannya besok insyaallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.